Selamat siang Pak Gilbert. Ya, selamat siang. Ya, silahkan Pak Gilbert. Ya, kalau saya bilang sih harusnya, harusnya malu juga ya. Kalau menuntut sedemikian besar upahnya gitu ya, harusnya produktivitasnya harus, harus men meningkat ya. lihat kalau kita lihat uh, pekerja dari China tuh satu pekerja teman dua pekerja Indonesia loh. Iya kan? Hmm. Nah, sampai demikian. Mereka demikian apa ya terdidiknya ya dan juga kalau dalam hal unjuk rasa itu yang paling saya sesalkan itu ya tindakan perusakan dan tindakan pemukulan penyanderaan nah ini yang bikin jadi terkenal ya sampai sampai ke luar negeri ya kalau kita lagi bicara gitu di luar negeri pasti bilang pak ini gurunya terlalu brutal ya menyandera ya kan bahkan yang disandera itu ada orang Jepang lagi yang terkenal itu dengan namanya ya, namanya dengan dia punya sistemnya itu jadi di bosnya nggak boleh disandra kalau disandra seperti begitu sudah tersebar ke seluruh dunia jadi jelek gitu kriminal ya penjahat makasih Pak Indra Iya siang Bu uh, ya Kadin ah, ya. bisa menganalisa dan mengungkapkan itu namun Kadin sendiri sebetulnya kan merupakan wadah dari pengusaha harusnya bisa membantu para pengusaha untuk menekan dan memberikan solusi kepada pemerintah Bu. Nah, saya pikir Bu, dalam hal ini eh, upah dan kenaikan yang lain-lain yang 32 persen itu boleh dikatakan kan itu merupakan kewajiban utama, mungkin lah yang tidak bisa dikatakan tidak. Nah, pemerintah harusnya dalam ini jeli, dia ya, untuk mengurangi beban itu ya dengan, dengan cara misalnya solusinya infrastruktur diperbaiki terus angkutan logistik dan transportasi untuk logistik itu dibenahi kedua dibuatkan eh, ketiga dibuatkan lokalisasi untuk eh, kawasan perindustrian berikut dengan perumahan para burunya, sehingga mereka bisa lebih hemat kosnya kan otomatis UMR-nya nanti upahnya tuh bisa lebih murah ditambah lagi dengan eh, subsidi misalnya apakah subsidi transportasi untuk karyawan sehingga karyawan nanti pepergian kan ke eh, tempat kerjanya bisa lebih murah dan itu berimbas kepada tuntutan buruh atau istilahnya untuk kehidupan buruh menjadi lebih rendah sebagian beban diambil pemerintah sebagian beban diambil pengusaha kalau ini kan tidak pengusahanya ditekan dan pemerintah tidak melakukan kegiatan apapun yang menunjang kemajuan dari ekonomi ya yang tadi yang saya katakan infrastruktur tidak dipenai transportasi untuk logistik tidak diberesin eh, semuanya lah bu masih kacau balau jadi kalau ini tidak dipenai dalam kedepannya Indonesia tidak bisa bersaing dan eh, mencapai pertumbuhan 7 persen saya rasa itu hal yang mustahil saya, saya rasa itu bukan masih oke Pak Andre halo Pak Andre halo, halo. ya silahkan Pak Andre ya jadi um, uh, benar juga itu uh, suatu kewajiban dari pemerintah eh ada kewajiban dari pengusaha ya kalau menyisihkan 32 persen itu ya sudah satu kewajiban ya jadi yang uh, di sini pemerintah juga harus memberi suatu sebagai regulator ya harus Nah, jangan memberi banyak peraturan-peraturan menekan pengusaha yang menyebabkan ini kan nanti biayanya tinggi itu kan suatu Uh, itu kan peraturan dari pemerintah yang keluar kayak ah, pajak ini, pajak ini, SNI dan segala macam barangnya harus mengeluarkan biaya uh, uji kepatutan lalah nggak enggak nggak begitu ini yang bikin runyam tuh yang ini yang begini-gini ini peraturan dari pemerintah ya hmm. jadi pemerintah yang harus memberikan suatu keringanan buat pengusaha kalau yang tadi pengusaha memang harus menyisikan 32 persen itu memang benar kewajiban itu setiap tahunnya. Jadi ya perbaikan infrastruktur itu memang betul. Jadi ya suplai barang dari daerah ke kota kalau infrastruktur sudah betul ya lancar semuanya. Itu aja Bu. Oke terima kasih. Telepon terakhir Pak Sutanto. Selamat siang Bu. Silahkan kalau dibilang tugas pemerintah saya kira terlalu banyak lah kalau pengusahanya saya kira sudah bisa bersyukur yang pertama infrastruktur nggak macet yang kedua itu pembatasan itu, itu kawasan industri sekali ngantar barang itu preman-preman bahkan polisi habis itu bulanan mau start ke polisian kalau nggak dipermasalahkan banyak itu yang yang biaya-biaya tak terduga itu kadang-kadang ada bahkan sampai ke kelurahan harus store kalau nggak dipermasalahkan. Itu aja dulu yang saya kira itu kalau bisa dipermudah eh, mudah ataupun bisa diatasi, itu sudah bersyukur. Kalau yang lain, saya kira itu masih amin-amin lah pemerintah bisa atasi gitu. Sekian, Bu. Oke. Okay. Nah, Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi ya. Silakan Pak Budi komentarnya. Ya, kalau menurut saya gini, itu bukan salah buruh, itu salah pendidikan. Jadi pendidikan kita ini tidak nyambung dengan industri gitu. Industrinya kemana, pendidikannya kemana. Nah jadi ya memang ini pemerintah harus mulai dari sejak pendidikan. Contoh ya UN itu sebenarnya salah arah. UN itu sudah empat tahun ya, terbukti sudah ada yang menganalisa Menteri Pendidikan juga sudah tahu ternyata menghasilkan anak-anak yang matematikanya rendah, sainsnya rendah, ya. artinya nggak nyambung tuh. Ah. UN dengan biaya yang 600 miliar itu dengan eh, prestasi dalam bidang sains maupun dalam matematika. Nggak heran ketika mereka jadi pekerja, mereka jadi buruh, ya. Ketika industrinya berubah sesuai dengan zaman, mereka nggak bisa ngikutin. Sementara tuntutan uh, apa namanya biaya hidup semakin besar. Jadi yang nggak ada lagi caranya kalau perusahaan yang harus melatih karyawan dengan tambahan training supaya mereka skillnya naik baru untuk produktivitasnya. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Pak Gilbert. Pagi. Penepun pertama itu sangat cerdas sekali ya. Jadi di sini memang terjadi kepincangan pendidikannya. Jadi pendidikan yang dicetak tuh tidak siap untuk terjun ke persaingan uh, itu apa namanya teknologi. Jadi mereka masuk ke dalam industri, industri industrinya sudah sedemikian jauh. Nah mereka ini masih di bawah sekali. Hmm, jadi kita sangat paling paling bawah ya di antara negara-negara Asia Tenggara ini. Karena salah itu, uang 600 miliar itu nggak tahu dipergunain untuk apa itu di bagian pendidikan itu PDANKA itu. Nah, itu harus diulang kembali nanti oleh Presiden yang terpilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roman. Selamat pagi. Pagi. Ini tentang kadin ya. Ya. Begini, yang dibahas dua orang penelpon terdahulu adalah masalah substansi dari problematika yang dihadapi. Tetapi saya mau membahas kadin. Kadin ini siapa? Istilahnya kamar dagang dan industri. Kalau dia kamar dagang dan industri, berarti dia tempat berkumpulnya beberapa pengusaha. Jadi dia adalah sebuah organisasi. Apa yang disampaikan dari Mbak, siapa ini Nena ya? Saya dona Pak <laughs> Ya apa yang disampaikan Mbak Dona tadi itu yang saya baca, saya tangkap padahal ini berupa keluh kesah. Lu organisasi kok keluh kesah, perjuangkan anggotamu. Kalau ada regulasi yang nggak beres, dianulir, perjuangkan, batalkan itu, perbaiki. Ya, misalnya tentang buruk tentang ah, kemampuan atau keterampilannya yang kurang memadai, katakan kepada Menteri Pendidikan, perjuangkan apa problemnya carilah solusi jangan mengeluh buat organisasi kok mengeluh kalau saya mengeluh pantas saya individu gitu begitu aja komentar saya baik terima kasih Bapak Jimmy selamat siang Pak ya uh, bangsa adalah eh, tergantung uh, pimpinan sama dengan dalam keluarga tergantung tiap orang tua kemungkinan orang tua kita, kemungkinan kita, pejabat kita dari dulu itu berpikiran dilayan dan tidak terbersih dalam pikiran mereka untuk melayani bangsa. Oleh karena itu dalam segala undang-undang, segala regulasi, mereka sama aja pemikiran turun ke bawahnya pun sama. Dilayani dan tidak berpikiran melayani. Oleh karena itu dalam undang-undang tidak terbersih bahwa pekerja dengan mendapatkan tambahan ini itu, tapi di kontribusi pekerja tidak ada penekanan sama sekali. Itulah bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy.